Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi irab <coughs> wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan materi bahasan tentang tarbiyatul aulad fil Islam mendidik anak dalam Islam dari buku Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Qala al-musannif hafizahullahu taala dakhala Zakaria uh, eh, tentang Zakaria itu ada dua kiroah, ada yang memakai hamzah Zakaria dan ada yang tanpa hamzah Zakaria. Takhala Zakaria u Zakaria masuk menemui Maryam alaihi salam. Lalu Zakaria menjumpai di tempat Maryam ya, di kamar tempat Maryam tinggal terdapat rezeki dan itu sebagaimana dikatakan oleh sejumlah ulama tafsir adalah buah-buahan musim panas padahal ketika itu musim dingin buah-buahan yang hanya ada di musim dingin padahal ketika itu musim panas. Sehingga uh, eh, fasa'alaha Zakaria ini penulis nggak konsisten ya atau salah cetak jadi di atas memakai Hamzah Zakaria dan bawahnya tanpa Hamzah boleh jadi salah cetak boleh jadi Eh, penulis tidak konsisten dengan eh, penulisan Zakaria yang mau dia pakai. Lantas Zakaria bertanya kepada Maryam, wahai Maryam, anna, anna maknanya min aina, dari manakah laki hada engkau mendapatkan ini? Qalat Maryam mengatakan itu dari sisi Allah. Karena Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa hitungan. Maka ayat ini adalah di antara dalil karomatul aulia. Ya, seorang muslim mengimani adanya karomah, yaitu kejadian yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang yang saleh. Ya, adanya buah-buahan di musim buah-buahan khas musim panas padahal ketika itu musim dingin dan sebaliknya. Bahkan kata Sayyid ketika di tafsir beliau untuk surat Ali Imran Bahkan seandainya buah-buahan musim panas di musim panas itu juga sudah satu hal yang luar biasa. Karena Maryam nggak kemana-mana. Maryam tidak kemana-mana, dia cuma ada di kamar itu saja. Dan tidak ada yang masuk di yang bisa masuk dan tidak ada yang masuk di tempat tinggalnya Maryam kecuali Zakaria. Maka seandainya yang ada adalah buah-buahan musim panas di musim panas itu pun sudah kejadian aneh dan luar biasa. Wa ingda ini dan pada saat itu Zakaria berdoa meminta kepada Rabbnya yang telah memberikan rezeki kepada Maryam agar Allah memberikan rezeki kepadanya itu kepada Zakaria. Karena zat yang mana memberikan nikmat kepada Maryam dengan rezeki tanpa hisab, tentu dia maha kuasa untuk memberikan nikmat kepadaku dengan anak, meskipun aku sudah sepuh, meskipun tulang-tulangku sudah lemah meskipun kepala ku sudah menyala syaiba uban. Maka Allah Maha Kuasa untukkan memberikan rizki kepadaku berupa anak. Wabil waladi saleh dan dengan anak yang saleh. Maka di sana da'a Zakaria Rabbah. Maka e, bertitik tolak dari hal itu Zakaria berdoa meminta kepada Rabbnya Zakaria berdoa Rabbi habli miladungka zuriyatan tayyibah. Wahai Rabku berkalah kepadaku dari sisimu zuriatan keturunan tayyibatan yang baik. Inna kasami'u doa. si engkau adalah zat yang mendengar doa. Yang dimaksud dengan mendengar doa adalah mendengar doa lantas mengabulkannya. Maka mendengar dalam ayat ini maknanya istajaba mengabulkan, merespon setelah mendengar. Ya, maka sami'a dalam bahasa Arab memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah mendengar dalam artian menangkap hal-hal yang bisa didengar. Menangkap hal-hal yang bisa didengar. Kemudian makna yang kedua adalah sebagaimana dalam ayat ini merespon setelah menangkap apa yang bisa didengar. Kemudian driyatan tayyibah keturunan yang baik kalau ditafsir ditafsir Syekh Muslimin untuk surat Ali Imran itu mencakup dua hal yaitu anak keturunan yang baik secara fisik fisiknya baik sempurna sehat normal kemudian yang kedua adalah duriatan taibah taibah secara maknawi ya taibah secara maknawi artinya ya jadi anak yang baik yang soleh yang berbakti dan seterusnya ya maka uh, itu yang dimaksud dengan duriatan taibah fahakadha yata'ata al-fadlu maka demikalah datanglah al-fadlu keistimewaan min warai dibalik mujalasati salihin duduk dengan orang-orang yang saleh. Maka Zakaria termotivasi dan berdoa meminta kepada Robnya tatkala dia melihat rizki yang al-ghazir yang banyak ya tadafak yang bercurah-curah kepada Maryam alaihi salam. Maka Zakaria alaihissalam berdoa dan di antara doa Zakaria sebagian di ayat yang lain yaitu tepatnya di Al-Anbiya 89 Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin Wahai Rabbku janganlah engkau biarkan aku sendiri karena dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Maka di antara faedah dari ayat ini surat Ali Imran ayat 3738 ya, kata penulis adalah ya, di sini kita jumpai contoh manfaat gaul dengan orang soleh. Di antara manfaat gaul dengan orang soleh termotivasi, ya, termotivasi dalam kebaikan. Di antara manfaat gaul dengan orang soleh sebagaimana dalam ayat ini adalah uh, orang soleh itu jadi sebab ya, kita tidak berputus asa dari karunia Allah Subhanahu wa taala dan berharap anugerah Allah membuka pintu harapan. Wahahuna dan di sini Zakaria alaihi salam mengajari kita adab dalam berdoa. Fa'awaluha maka adab yang pertama yang bisa kita ambil dari Zakaria ada dari surat Maryam ayat yang ketiga. Ingatlah ketika Zakaria menyuruh Tuhannya nidaan Khafiya dengan seruan yang lirih. Asara Zakaria umaka Zakaria bersuara lirih saat berdoa. Wahakada dan demikianlah sepatutnya al-akhlab yang dominan dalam masalah doa yaitu dengan suara yang lirih. Sebagaimana firman Allah di surat Al-A'raf Ayat yang ke-55 Uda'u Rabbakum Dalam kalian berdoa meminta pada Rabb kalian Tataru'an Dengan merendahkan diri Wa khufiatan dan suara yang lirih Innahu la mu'tadin Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa, dalam berbagai macam bentuknya. Dan di antara bentuknya adalah teriak-teriak saat berdoa. Maka bisa kita katakan dari sini, kita katakan bahasanya hukum asal doa itu adalah sir, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau doa tersebut diucapkan dengan suara yang keras. Semacam doanya khatib di atas mimbar dan yang lain. Kemudian yang kedua ada doa yang kedua adalah menampakkan kelemahan dan kehinaan di hadapan Sang Pencipta dan Pelindungnya. Zakaria berdoa, "Ya Allah, sungguh telah lemah tulang-tulangku dan ya Allah kepalaku telah menyala, yaitu telah banyak tumbuh dan muncul uban." Kemudian yang ketiga, tawasul kepada Allah dengan kebaikan Allah yang telah dahulu didapatkannya. Zakaria berdoa, walan akum bidu'a ika rabbi syakia. Wahai Rabku, aku belum pernah syakia, belum pernah kecewa saat aku berdoa meminta kepadamu. Ya, karena engkau selalu mengabulkan doa-doaku. Ayya Rabbi wahai Rabbku engkau zat yang maha pemurah, jawadun pemurah, Engkau tidak pernah menjadikan aku sakia kecewa biroti karena ditolaknya doa wahirman dan tercegah dari mendapatkan doa. Karena segala sesuatu yang kumintakan kepadamu engkau berikan kepada aku. Artinya wa kullama da'utuka dan setiap kali aku berdoa kepada kepadamu fakat ajab tani engkau kabulkan. Oleh karena itu maka ya Allah janganlah engkau cegah aku wahidat yang memiliki karunia, wedat yang memiliki kebaikan, jangan cegah diriku dari karunia dan kebaikanmu. Kemudian yang keempat, ada doa yang keempat dari doanya Zakaria adalah bayana Allah eh, Zakaria menjelaskan ilah sebab kenapa memohon kepada Allah wa dan menjelaskan dan ini adalah alasan yang syar'i yang alasan tersebut memiliki wajahun mahmudun sisi yang terpuji. Dan alasan yang disampaikan oleh Zakaria di surat Maryam ayat yang kelima wa inni khiftul mawaliya min warai. Ya Allah sesungguhnya aku mengkhawatirkan kerabatku setelah di belakangku yaitu setelah aku meninggal dunia. Artinya khiftu min akoribi. Aku mengkhawatirkan dari kerabatku, mengkhawatirkan kerabatku dan asobahku, yaitu keluargaku. Aku khawatir mereka tidak bisa menegakkan agama setelah aku wafat. Mereka tidak bisa menegakkan, mereka tidak menegakkan perintahmu. Maka ya Allah aku ingin, ya Rabbi wa ya Rabbku walian min duriyati Ya, adanya pemimpin dari keturunanku yang mewarisi ilmu dan kemenabianku, kemudian menegakkan di tengah-tengah kaumku keadilan dan kebaikan, menegakkan perintahmu dan memperhatikan batasan dan aturan-aturanmu. kemudian yang kelima, Zakaria menjelaskan keadaan istrinya kepada Allah dengan mengatakan wa roati akhirah. Wahai Rabku, e, istriku itu mandul. Artinya, dan istriku meskipun dia mandul, namun aku tidak putus asa abadan sama sekali dari kasih sayangmu. Aku tidak berputus asa abadan sama sekali minerawahika dari ya, dari kasih sayangmu. Kemudian uh, yang keenam, Zakaria tidaklah meminta anak, memohon anak untuk berbangga-bangga dengan anak wa iftikhar dan berbangga-bangga wa ta'ali dan merasa tinggi di atas orang lain walalil asyari bukan karena kesombongan wal batari kesombongan wal kibri dan kesombongan ketiganya artinya sombong wal ghurur dan bukan ya, karena ghurur karena pongah dan ya, terkecoh akan tetapi Zakaria meminta anak kepada Allah, berdoa minta anak kepada Allah dengan alasan sebagaimana yang dikatakan oleh Zakaria, yarithuni wa yarithu min ali Yakub. Bisa menjadi ahli warisku dan ahli waris keluarga Yakub. Dan uh, Zakaria tidak meminta anak yang jahat, anak yang jelek. Namun Zakaria mengatakan wajah al hurabi radiyah dan jadikanlah anak tersebut wahai Rabbku anak yang diridai dan disukai. Fahina idan maka saat itu muncullah satu doa yang baik, tidak ada padanya dosa dan memutuskan kekerabatan. Muncullah doa ini yang baik dari seorang nabi yang bertakwa, yang khusyuk kepada Allah, berdoa dengan doa orang yang rohban berharap, warohban dan cemas dan khawatir. Berdoa meminta kepada Allah dalam keadaan mutadhallilan, menghinakan diri, mungkasiran, menghinakan diri. Berdoa minta kepada Tuhannya, meminta kebaikan keturunan. ya da'uh berdoa meminta kepadanya kai supaya agama itu tegak dan firman-firman Allah itu tinggi. jadi dia berdoa kepada Allah mutawasilan dengan tawasul menyebutkan kebaikan Allah yang terdahulu didapatkan oleh Zakaria Fahariyun maka selayaknya bimisli hati dakwati doa semacam ini layak antujab untuk dikabulkan karena Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima amal dan doa dari orang-orang yang bertakwa dalam amal dan doanya. Ya, waqala rabbukum rabb kalian berseru, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala di surah eh, Al-Baqarah 186 dan jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku maka katakan eh, maka asli aku itu dekat aku mengkabulkan doa orang yang berdoa yang jika dia berdoa kepadaku maka dari dua ayat ini menunjukkan bahasanya al-afdal adalah berdoa langsung minta kepada Allah. Ini lebih baik daripada minta kepada orang lain untuk didoakan. Lebih baik daripada minta kepada manusia untuk didoakan. Karena doa langsung kepada Allah tanpa ya itu tanpa minta orang lain untuk mendoakan itulah yang Allah perintahkan. Udauni, berdoalah kalian kepadaku. Eh, tidak mengatakan mintalah kepada orang soleh agar dia berdoa memintakan kepadaku. Jika eh, mereka bertanya kepadaku, maka katakan aku dekat. Ini. Ya, aku kabulkan doa orang yang berdoa idada'ani jika dia doa minta ni kepadaku. Fa'ujibat maka dikabulkanlah doanya Zakaria alaihi salam dan diberikan kepadanya lebih baik daripada apa yang diminta, lebih baik apa yang diminta dan lebih banyak daripada apa yang diminta. Allah Ta'ala berfirman, Wahai Zakaria, senyaka memberikan kabar kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Dan kami belum, dan kami tidaklah menjadikan lahu bagi Yahya bulu sebelumnya ada satu manusia yang semisal Yahya. Wa atainau dan kami berikan kepada Yahya al-hukma kenabian sabiya ketika masih belia. Wahananan seorang anak yang ya, penuh dengan kelembutan dan kasih sayang miladunna dari sisi kami Wazakatan dan anak yang suci wa takia dan dia adalah anak yang bertakwa Artinya kami jadikan Zakaria adalah eh, kami jadikan Yahya seorang anak yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang serta kesucian. Al-Hanan maknanya al-mahabbah cinta, wasyafaqah dan sayang. Sayang kepada kedua orang tuanya dan sayang kepada sesama orang yang beriman. Az-zakah di sini artinya suci dari dosa dan dosa. Wazakah kadalika dan makna yang lain dari az adalah amal saleh maka taqiyan dan dia adalah seorang yang bertakwa. Kata Ibn Kathir tahura dia suci sehingga falam ya'mal bidambin sehingga dia tidak pernah melakukan dosa. Wa idhafatan ila dhalik ditambah di samping sifat di atas Allah katakan tentang Yahya wa baron biwalidayhi dia sangat berbakti pada dua orang tuanya walam yakun jabaran bukalah orang yang sombong asian durhaka wa aidan dan Allah katakan dan keselamatan untuknya pada hari dia dilahirkan dan hari dia mati dan hari dia dibangkitkan dalam keadaan hidup maka demikianlah karunia Allah demikianlah nikmat Allah dan dengan semisal ini dikabulkanlah doa orang-orang yang bertakwa falyakil dalikal alimun maka hendaklah orang-orang yang mengerti memahami hal ini dan tidaklah ini dipahami oleh al-muttaqun oleh orang-orang yang bertakwa waliyadzakkara dzalika al-abidun dan diingat oleh orang-orang yang rajin beribadah. Dan kita lihat di sini Nabi Zakaria berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau adalah seorang nabi, maka ini dalil bahasanya nabi itu meminta dan tidak dimintai berdoa dan bukan menjadi sasaran untuk uh, dimintai permohonan namun bahkan dialah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maka jika nabi itu berdoa dan minta kepada Allah maka bagaimanakah dengan manusia yang levelnya tidak ada bandingnya ini jika dibandingkan dengan seorang nabi. Hmm. Maka jika seorang nabi, maka jika nabi itu berdoa minta kepada Allah, maka layakkah manusia minta-minta, memohon, berharap, berdoa kepadanya, apalagi dia telah wafat. Ya, kemudian uh, tentang kisah tentang anak atau remaja yang luar biasa yang jadikan keteladanan dalam Al-Quran. Kisah yang lain adalah fityatun akharuna, anak-anak muda yang lain yang beriman dengan Arab mereka, maka Allah berikan tambahan kepada mereka hidayah dan ilmu. Itulah pemuda Azabul Kahfi. Maka kemarin telah kita bahas pemuda Yahya, kemudian Yusuf, kemudian Ismail, kemudian pemuda Ibrahim. Maka selanjutnya adalah pemuda Ashabul Kahfi. Inam fityatun amanu bi rabbihim wa hum huda. Maka itulah Ashabul Kahfi fityatun anak-anak muda, anak-anak remaja yang beriman pada Rabb mereka, lalu kami tambahkan hidayah kepada mereka. Baik, inilah anak-anak muda yang mereka jumpai masyarakatnya di atas kesesatan, lantas mereka enggan untuk berjalan di dalam kesesatan dan mereka memutuskan diri untuk berpisah meninggalkan keluarga, tanah kelahiran, kawan, wal khilan dan orang-orang yang dicintai. Maka selama kawan dan orang-orang yang dicintai dalam kesesatan dan kesesatan, dalam kejahatan dan kerusakan, dalam kesirikan dan kekafiran, maka sesungguhnya al-khullah rasa cinta tidaklah bermanfaat dan persahabatan tidaklah menolong pada hari di mana yang akan uh, yauma ya'ti pada hari di mana datanglah hari dari itu tidaklah manfaat harta, tidak pula anak, tidak pula cinta, tidak pula syafaat. Bahkan rasa cinta berubah menjadi permusuhan. Pada hari kiamat, rasa cinta akan berubah jadi permusuhan. Orang yang dicintai akan jadi musuh. Sebagaimana di surat az ayat yang ke-67. Asodakah persahabatan, ya, Ya, kalau setelah dal itu ada alif itu persahabatan, Sodakah itu persahabatan. Dan kalau tanpa alif ah, itu sedekah, infak sedekah, sodakoton pendek artinya sedekah. Maka persahabatan menjadi ya, berubah menjadi laknat. Selama cinta dan persahabatan tadi tidak sesuai dengan ya, perintah Allah Walaisa dan selama persahabatan tersebut tidak menjadi sarana untuk sampai menuju jalan Allah. Dalil bahasanya sahabat itu akan jadi musuh, yang dicintai itu akan jadi musuh pada hari kiamat. Dalilnya di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Al-akhila orang-orang yang saling mencintai, orang yang dicintai, orang yang dekat di hati pada hari itu yaitu pada hari kiamat, sebagiannya adalah aduun li ba'din, Deliba'din aduun adalah musuh bagi yang lain illal muttaqin kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Karena maka haula fidyah maka anak-anak muda ini karena menetapkan untuk meninggalkan kekafiran, meninggalkan keluarga, wadiar dan kampung halaman, lari menyelamatkan agama, berlindung di satu gua lalu tinggal di gua tersebut sebagaimana yang Allah ceritakan tentang keadaan mereka dalam kitabnya Hai qal di mana Allah berfirman innahum fityatun amanu bi rabbihim inilah anak-anak muda yang beriman dengan Rabb mereka kami tambahkan petunjuk kepada mereka Kemudian pemuda dan anak muda atau remaja yang luar biasa yang lain adalah hulam asabul ukhdud adalah anak kecil yang ada dalam kisah parit. Ini adalah seorang anak kecil yang Allah berikan kepadanya rustahu petunjuk. Fakar maka dia berpikir dan memilih kebaikan. Wa athara dan lebih mengutamakan kebenaran daripada kebatilan. Lebih mengutamakan iman daripada sihir dan kekafiran. Dia korbankan dirinya di jalan Allah. Kemudian dalam dakwah menuju jalan Allah Hada berikut ini hadisnya dan berikut ini kisahnya. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Suhaib radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena malakun dulu ada seorang malikun seorang raja fi karena kebelakum di umat sebelum kalian. Dan dia punya guru spiritual yang dia adalah seorang tukang sihir Ya, dan ya, dan telah jamak ya, di dunia politik perselingkuhan politikus dan dukun ya, itu satu hal yang jamak di dunia politik dari zaman ke zaman sampai hari ini hmm, ya, dari penguasa perselingkuhan penguasa dengan dukun dan tukang sihir ya, itu Sejak masa silam, demikian keadaannya. Maka banyak penguasa itu menguatkan kekuasaannya dengan kekuatan-kekuatan magic dari perdukunan dan sihir. Ya, maka supaya dia punya wibawa, ditakuti oleh rakyatnya, tidak berani memberontak, maka dengan dukungan tukang sihir, maka ya, dia kelihatan gagah, kelihatan perkasa, punya kelebihan ini dan itu. Falam maka pura maka tatkala tukang sihir ini telah tua, maka si tukang sihir berkata pada sang raja, aku telah tua, utus padaku seorang anak muda, aku, akan aku ajari dia sihir. Ya. ya, maka tukang sihir ini minta untuk dikirimi anak muda dan bukan orang tua ya, maka dia telah menyadari pentingnya belajar ya, di masa muda. Ya, dia tahu bahasanya itulah yang tepat. Ya, yang namanya mengkader itu anak muda, jangan anak tua. Ya. Ya, nomor dan yang eh, semangat untuk belajar, tekun belajar, ya, yang potensial untuk diberi pelajaran adalah ulaman anak muda. Maka sang raja mengirimkan pada si tukang sihir anak muda yang uh, eh, yu'alimu yang akan diajari sihir. Fakana maka anak muda ini di jalannya tidak salaka jika dia menempuh jalan Di jalan yang terdapat seorang rahib Dan seringkali dia duduk mampir di tempat majelisnya si rahib Mendengarkan perkataan rahib dan dia terkagum dengannya maka setiap kali dia mau datang ke rumahnya tukang sihir, melihat rahib, kemudian duduk dulu. Sehingga dia datangnya telat, maka dia datang pada tukang sihir karena telat, maka si kakek sihir ini memukulinya. Kenapa telat, tidak disiplin. Akhirnya anak muda ini mengadukan perlakuan tukang sihir kepada rahib. Maka sang rahib mengatakan jika engkau khawatir dengan tukang sihir maka katakanlah keluargaku menahanku sehingga aku telat berangkatnya. Jika engkau khawatir dengan teguran dari keluargamu maka katakanlah tukang sihir menahanku sehingga aku pulangnya telat. Fabainama huwa maka pada saat si anak muda itu seperti ini yaitu e, e, datang ke tukang sihir mampir dulu ngaji di tempatnya si rahib dari kemudian pulang dari tempatnya tukang sihir mau pulang mampir lagi ini, sehingga kadang pulangnya telat nah kalau khawatir mendapatkan hukuman maka sampaikan pada keluargamu ini telat karena kelamaan di tempatnya tukang sihir. Eh tiba-tiba ata'ala dapatin azimah. Si anak muda ini mendapati dan mendatangi ada hewan yang besar yang menahan banyak orang. Ada satu hewan besar, ya duduk nyantai, boleh jadi gajah atau semisal itu, duduk nyantai, nutupi jalan, terjadilah kemacetan. Orang tidak bisa lewat. Fakal maka sang anak muda mengatakan pada hari ini aku mengetahui, aku bisa mengetahui apakah tukang sir yang lebih utama ataukah sang pendeta yang lebih utama. Maka anak muda ini mengambil batu lantas mengatakan, Ya Allah, jika ajaran si tukang rahib itu lebih kau sukai daripada ajaran tukang sihir maka bunuhlah dan matikanlah hewan ini sehingga orang bisa lewat maka dia melempari e, hewan tadi dan berhasil membunuhnya dan orang pun bisa lewat lalu anak ini mendatangi rahib dan menceritakan apa yang terjadi maka sang rahib mengatakan wahai anakku engkau hari ini lebih mulia daripada diriku sejak hari ini qad balagha min amrika ma'ara sungguh telah sampailah keadaanmu sebagaimana aku lihat. Dan sesungguhnya engkau akan mendapatkan cobaan. Maka jika engkau mendapatkan cobaan, jangan bocorkan namaku. Jangan sebut namaku. Jangan tunjukkan ya, namaku. Maka sejak saat itu maka anak muda ini bisa yuk, uh, yubirul akmaha menyembuhkan orang yang buta. Siapa itu akmah? Catatan kaki Walladhi wulida ahma Yang lahir-lahir sudah dalam kondisi buta. Wal abras dan orang yang belang. Dan mengobati manusia min sairil adwa dari segala penyakit. Maka ada kawan duduknya sang raja mendengar ada anak muda semacam ini. Dan dia buta. Maka kawan duduk sang raja ini kemudian datang pada gulam dengan membawa hadiah yang banyak. Fakal si Jalis kawannya sang raja mengatakan kepada Hulam, Maha hunaka laka semua hadiah yang ada di sini untukmu Ajmak semuanya jika engkau bisa menyembuhkanku maka Hulam mengatakan aku tidak bisa menyembuhkan menyembuhkan seorang pun hanyalah Allah yang memberikan kesembuhan jika engkau mau beriman pada Allah kudoakan kepada Allah lantas Allah akan menyembuhkanmu maka dia pun beriman pada Allah dan Allah menyembuhkan. Maka orang ini kemudian datang kepada sang raja dan duduk kepadanya sebagaimana biasanya duduk. Sang raja bertanya, siapakah yang mengembalikan penglihatanmu? Kal, maka Al-Jais mengatakan Robku. Maka sang raja mengatakan apakah engkau punya Rob selainku? Di sini kita jumpai agama yang berkembang di negeri tersebut. Yaitu mempertuhankan dan menyembah sang raja. Maka kawannya sang raja mengatakan Robku dan Robmu adalah sama itu Allah. Maka sang raja kemudian menangkap temannya sendiri atau tukang bisiknya kemudian terus menerus menyiksanya sampai menunjukkan dan menyebut nama si Hulam. Didatangkanlah Hulam. Fakolalahu al-Malik sang raja mengatakan wahai anakku maka sungguh sihirmu telah sampai derajat bisa menunjukkan orang yang buta dan orang yang belang dan kau bisa melakukan ini dan itu maka Hulam mengatakan aku tidak bisa menyembuhkan siapapun hanyalah Allah yang memberikan kesembuhan maka sang raja menangkapnya lalu terus menerus menyiksanya sampai menyebut nama si rahib maka ditatakanlah sang rahib dan disampaikan kepadanya kembalilah dari agamamu maka sang rahib menolak maka sang raja kemudian minta untuk diambilkan minsyar gergaji. Catatan kaki minsyar ya, mahmus dengan pakai hamzah dan lihat banyak orang boleh juga ya hamzahnya diganti dengan ya misyar. Nah, fawudi'a maka diletakkanlah gergaji itu di pertengahan kepalanya. Lalu dibelahlah kepala tersebut. Fasakahu lalu, lalu sang raja membelahnya. Fahatta waqa'a syikahu sampai jatuhlah dua bagian badannya. Maka digergaji dalam posisi berdiri bayangkan. Digergaji dalam posisi berdiri sampai akhirnya ada belahan kanan dan kiri ini jatuh ini jatuh. Lalu didatangkanlah uh, teman duduk sang raja, tukang pembisik atau penasihat sang raja, disampaikan kepadanya, murtadlah kembali kepada agamamu. Maka dia menolak, maka diletakkan gegaji di atas, tepat di atas, di tengah-tengah kepalanya, lalu dibelah. Sampai jatuhlah dua sisinya. Lalu didatangkanlah sang anak kecil, lalu sampaikan kepadanya, kembalilah engkau dari agamamu maka dia menolak maka sang raja menyerahkannya kepada sekelompok dari kawan-kawannya yaitu tentaranya sang raja mengatakan pergi bawalah anak ini ke gunung ini atau itu naik bawa dia ke atas gunung jika kalian telah sampai pada zirwatahu dirwatul jibal catatan kaki a'lahu bagian yang paling atas cara bacanya dalnya di domah wal kasrah dan boleh juga dikasrah, boleh dirwah, boleh durwah. Jika dia mau kembali dari agamanya, maka itu yang diharapkan. Jika tidak, lemparkan dia ke jurang. Maka mereka pergi membawa hulam, lalu dibawa naik ke gunung. Hulam berdoa, yang ini bisa ditiru. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ya, beresilah mereka dengan cara apapun yang kau kehendaki. Sehingga selamatlah diriku. Faraja bim al-jabalu maka gunung terjadi gempa. Wajafa catatan kaki artinya itoroba goyang wataharoko dan bergerak dengan gerak yang keras. Akhirnya semua mereka jatuh ke jurang. Adapun anak ini selamat. Akhirnya dia berjalan kembali ke istana sang raja dan berkata sang raja kepadanya, apa yang dilakukan oleh anak buahku? Maka sang hula mengatakan Allah telah menyelamatkanku dari mereka. Akhirnya sang raja menyerahkan hulam ini pada sekelompok kawannya, itu tentaranya dan mengatakan pergilah bawa anak ini, bawa dia di kurkurin kurkur Catatan kaki maknanya safinah sagira, perahu kecil. Ada yang berpendapat dia adalah perahu besar. Eh, Al-Qadhi memilih yang dimaksudkan adalah perahu kecil. Ba'da kagayati setelah beliau menceritakan perselisihan yang banyak dalam masalah ini. Dan bawalah anak kecil ini sampai di tengah-tengah lautan. Jika dia memurtad agamanya, itu yang diharapkan jika tidak maka lemparkan dia maka para tentara ini pergi membawa hulam dan al-hulam berdoa ya Allah bereskanlah mereka dengan cara apapun yang kau kehendaki maka terbaliklah bihim asafina perak kapal itu ingkafaat artinya di catatan kaki ingkolaba berbalik maka semua mereka tenggelam Adapun hulam itu malah datang berjalan menuju sang raja Eh, kembali ke istana. Maka raja sang raja berkata kepadanya, apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan kawan-kawanmu? Kal maka Hulam mengatakan Allah telah menyelamatkanku dari mereka. Lantas Hulam ini berkata kepada Lil Malik kepada anak ke, eh, kepada sang raja, Inakalas tabi kotili, si engkau tidaklah bisa membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Sang Raja bertanya, apa itu? Kal gula mengatakan, kau kumpulkan manusia fisa'idin di tanah lapang. Sa'id di catatan kaki, as-sa'id huna artinya al-ardu al bariza Satu tanah al bariza yang nampak di sana semua orang yang ada di situ. Karena tidak ada pohon, tidak ada apa-apa Wataslubuni kemudian saliplah aku ala jiz'in pakai pelepah. Kemudian ambillah sahman anak panah namun harus dari kina nanti wadah panahku. Dan letakkanlah anak panah fika bidil kaos di tengah-tengah al kaos busur ya, kabit itu artinya makbot tempat genggaman tangan ketika Anda memanah. Kemudian katakanlah demi Allah Robnya hulam ini. Kemudian panalah aku. Jika engkau melakukan hal itu, engkau bisa membunuhku. Maka sang raja mengumpulkan rakyatnya, semua rakyatnya di dalam satu tanah lapang itu alon-alon. Kemudian dia salib anak itu pakai pelepah korma. Kemudian dia ambil anak panah dari wadah panah si anak kecil. Kemudian dia letakkan anak panah itu pas di tengah-tengahnya busur. Kemudian dia mengatakan dengan nama Allah, Rabnya anak ini. Itu didengar oleh semua rakyatnya. Dan ingat, bahasanya eh, sang raja ini ingin membunuh sang anak ya, dalam rangka untuk menjaga ideologi rakyatnya. Nah, ini karena anak ini dianggap meracuni ideologi negara. Nah, eh, keyakinan dan akidah eh, negara. Maka dia ingin dihabisi. karena dia semangat terlalu menggebu-gebu untuk menghabisi, ya, bagaimanakah mencegah agama si anak ini? Karena ini bisa merongrong ideologi negara. Nah semangatnya sakit, eh, semangatnya demikian menggebu-gebu, malah dia melakukan tindakan yang kontraproduktif. Ya kan? ya, melakukan tindakan yang menyebabkan rakyat itu sadar rusaknya ideologi negara sehingga ideologi negara yang ditanamkan oleh sang raja itu seharusnya ditinggalkan. Nih, karena dia mengumumkan ya, di tengah didengar oleh seluruh rakyatnya dengan nama Allah Rabbnya anak ini maka dia tidak mengatakan dengan namaku ya, namun dengan nama Allah semaromahu kemudian ya, sang raja memanahnya lalu anak panah itu mengenai pelipis si anak kecil maka Al-Hulam tadi meletakkan tangannya pada pelipisnya pas di tempat sasaran panah tak lalu dia meninggal dunia. Apa yang terjadi? Terjadilah apa yang tidak diharapkan oleh sang raja. Dia melakukan hal ini membunuh menghabisi Hulam ini tujuannya agar tidak terjadi ini. Berimannya seluruh rakyatnya dengan dakwahnya dan ajaan si anak kecil. Dia ingin menghabisi anak kecil tujuannya itu. Malah setelah dia menghabisi anak kecil, terjadilah apa yang sangat tidak dia harapkan. Fakola Anna, maka seluruh manusia yang hadir dan itu seluruh rakyatnya mengatakan aman Nabi Rabbil Ghulam. Kami beriman dengan Tuhannya anak itu. Kami beriman dengan anaknya eh, dengan Tuhannya anak itu. Kami beriman dengan Tuhannya anak itu. Maka Utia al-maliku ya, maka ditakatakanlah sang raja ya, dan disampaikan kepadanya maka ada penasihat sang raja yang datang kepadanya maka didatangkanlah penasihat kepada sang raja lalu sang penasihat mengatakan apa tidak engkau tahu makun tatahdar apa yang engkau khawatirkan dan apa engkau yang engkau takutkan ya rusaknya ideologi negara nah, itu yang kau khawatirkan gara-gara dakwah si anak kecil. Maka uh, wallahi nazalabika hadaruka sungguh telah terjadi padamu apa yang kau khawatirkan. Ini ya, rusaknya ideologi negara. Eh, catatan kaki Ai makun tatah wa takhafu telah terjadi apa yang kau waspadai dan kau takutkan. Seluruh rakyatmu beriman. Akhirnya dia semakin kalang kabut. Ya. Akhirnya dia menjadi penguasa yang menghabisi rakyatnya sendiri. Maka dia diperintahkan dibuatlah al-ukhdud, parit-parit. Ukhdud catatan kaki, asyakul azim, belahan yang demikian besar di tanah, jamaknya akhodit ya, parit. Yang parit ini dibuat fi afahi sikap di mulut-mulut gang, mulut-mulut gang. Kalau mau masuk gang, nah, itu sudah ada mulut gangnya. Yaitu abwa baturuk, pintu-pintu jalan. Fakhudat, maka dibuatlah parit di dekat pintu-pintu jalan. Kemudian dinyalakanlah api. Wakal. Lantas sang raja mengatakan siapa yang tidak kembali dari agamanya, maka fahmuhu fiha fahmuhu catatan kaki demikian dalam mayoritas naskah yang ada fahmu bi hamzati qata ba'da haun sakinah Namun eh, Wanakala Al-Qadi Al-Qadi menukil kesepakatan berbagai macam teks atau naskah saya Muslim atau alahata demikian dan sebagian naskah di negeri kami yang tertulis adalah fa'aqhimuhu pakai qaf wa dan inilah yang lebih jelas karena aqahimu artinya utruhu lemparkan dia fiha dalam api karhan dengan cara paksa adapun kalau pakai riwayat yang pertama yaitu ahmuhu artinya lemparkan ke dalamnya diambil dari kata-kata uhmiyatul hadidatu wa ghairuha ya, hadidah e, barang yang terbuat dari besi itu dibakar atau dilempar atau yang lain maknanya adalah uhmiyat artinya e, adkhal taha annar Anda masukkan ke dalam api supaya menyala. Ya, maka lemparkanlah ke dalam paret-paret itu atau dikatakan kepadanya iktahim masuklah atau ya, masuklah ke dalam api maka apa yang terjadi fa'alu semua rakyatnya milih melakukan hal itu ya. ya, kenapa memilih melakukan hal ini karena dalam syarat umat terdahulu kafir dengan cara dipaksa itu tetap murtad lain hanya dengan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang boleh secara lahiriah mengucapkan dan melakukan perbuatan kekafiran kalau dipaksa dengan paksaan yang serius mengancam keselamatan nyawa. Dan kalau dalam syariat umat terdahulu di dalam syariat Bani Israel, siapa yang murtad karena dipaksa dia murtad. Maka pilihan yang ada adalah mempertahankan iman ataukah murtad? Sabar mempertahankan iman ataukah murtad? Tidak ada pilihan yang ketiga. Di sini kita jumpai kemudahan dan keistimewaan dan kemuliaan syariat Muhammad saw Sampai datanglah seorang perempuan bersamanya bayinya nah, asad tako asad tawakofat dia ini bahasa Jawanya mangu-mangu gitu mangu-mangu itu ya, ya mau apa ya, tawakuf yaitu tidak berani melangkah tidak tadi berbuat lazimat mau diaha dia cuma uh, menetapi tempatnya tidak geser-geser dari tempatnya kenapa karena dia tidak eh, tidak suka dan benci tidak mau masuk ke dalam api Fatako saat maka dia bimbang untuk afia menjatuhkan diri ke dalam api. Fakolalah hal hulam maka anaknya yang masih netek itu malah mengatakan kepadanya, memberikan nasihat kepada ibunya. Ya ummah, wa ibuku bersabarlah, fa'in innaki alal haq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ya. Maka kita jumpai di sini ada hulam yang luar biasa. Dia rela berkorban, mengkorbankan nyawanya untuk terwujudnya maslahat yang demikian besar. Dan di sini jadikan dalil oleh sebagian orang untuk membolehkan aksi bunuh diri. Ya, sebagaimana hulam ini dia memberitahukan kepada sang raja cara supaya dia bisa mati. Nah, ini dianggap aksi dinilai sebagai aksi bunuh diri. Dan saya menurut saya Thaimin Allah taala ketika menjelaskan hadis ini apakah bisa jadi dalil ya, aksi-aksi ya, bunuh diri ya, maka beliau katakan bahasa yang berdalil dengan hadis ini bisa pas dengan catatan terwujudnya maslahat yang besar dengan hal itu. Ya, terwujudnya hati yang besar dengan hal itu. Adapun orang melakukan aksi ya, aksi bunuh diri di kawanan orang-orang Yahudi, kemudian dengan aksinya matilah lima atau sepuluh orang Yahudi. Setelah itu Yahudi emosi, marah dan memburbardir satu kampung sehingga 200 kaum muslimin mati semua. Uh, maka kemudian dikiaskan pakai ya, pakai kisah hulam ini maka ini kias yang nggak nyambung. Ya, maka ini menyamakan penyamaan yang tidak sambung. Namun dengan aksi tersebut kemudian ya, separuh Israel luluh lantak ah gitu. Nah ini agak ya, agak nyambung. Ya. Uh, namun kalau cuma bisa bunuh lima atau sepuluh orang setelah itu dibalas dengan satu kampung uh, eh, Palestina uh, eh, hancur lebur tidak karuan, ya. maka ini ya, menyamakan dengan kisah gula adalah menyaman yang ya, nggak ya, nyambung. Maka perlu diketahui bahasanya saya Muthaimin ya, di Sarah Riyadus Salihin ya, ketika menjelaskan hadis ini di antara yang berpendapat boleh ya, aksi bunuh diri ya, namun dengan syarat ya, tidak kemudian boleh secara mutlak non dengan syarat syaratnya adalah terwujudnya maslahat besar untuk kepentingan umat ini ya, maslahat besar untuk kepentingan umat sebagaimana kisah hulam karena katanya berdalil dengan hulam Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.